Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi Taif Ya ayuhan Wahai manusia Qul la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Itu penduduk Taif Enggak yang tua, enggak yang muda Enggak yang anak-anak melempari bebatuan di wajah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini jahilnya minta ampun itu penduduk Taif itu. Mekah itu jahilnya minta ampun kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dimusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengajak dalam kedamaian. Diajarkan agama yang selamat apa yang mereka sampaikan kepada Nabi bukan dengan lisan tapi dengan batu lemparan. Sehingga datanglah Bilal bin Rabah, Zaid bin Harith melindungi wajah Rasul sallallahu alaihi wasallam apa yang Nabi katakan terhadap mereka. Nabi tidak memusnahkannya. Nabi tidak memusuhi mereka. Namun apa yang Nabi katakan sallallahu alaihi wasallam اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون Nabi berharap mereka ini mendapatkan hidayah di kaumi musuh ini ditimpukin masih dikatakan kaum ini dakwahnya ditolak oleh penduduk Taif tapi dikatakan sudah darah ngalir itu ditimpuk dilempari bebatuan اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون mereka mendapat doa dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyenangi apa yang didakwahkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam inilah pribadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sampai-sampai di dalam riwayat ya Rasul seandainya engkau izinkan bahwasanya ini bukit Uhud ini kau izinkan aku untuk membalikannya menjatuhkan kepada mereka mereka maka aku jatuhkan mereka dengan gunung Uhud ini namun Rasul sallallahu alaihi wasallam tetap tidak mau kenapa karena Rasul mengharapkan hidayah sampai kepada mereka karena memang Nabi diutus oleh Allah inna arsalnaka rahmatan lil alamin wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin sebagai pembawa kedamaian kesejahteraan walaupun dengan musuhnya walaupun awalnya tidak disenangi tapi apa yang Nabi katakan Allahumma hadi padahal darah udah ngocor gitu. Subhanallah. Inilah. Dan doa tersebut masih bersemayam di hati kita. Doa tersebut masih kita dengar. Allahumma hdi qaumi fa la ya'lamun. Itu masih terdengar bahwasanya bagaimana perasaannya saat itu dia mengangkat kedua tangannya tidak peduli darah itu mengalir yang dia yang dia peduli adalah adalah tangannya diangkat ke langit sambil mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Darah dia tidak mengelap darahnya sedikit pun. Yang diangkat adalah tangannya. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Itu. Seandainya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat kedua tangannya agar dijatuhkan bukit Uhud ke Taif, maka musnahlah penduduk Taif tidak ada yang tersisa sedikit pun. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di, diberikan sifat oleh Allah sifat yang rahmah, sifat yang membawa kepada kedamaian. Satu-satu balik masuk Islam di tangan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam masuk Sayyidina Hamzah masuk Islam Sayyidina Umar bin Khattab penduduk Mekah ini masuk satu persatu di tangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tadinya jahiliyah ketika mereka mengenal Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengenal agama Allah teranglah hati mereka dengan cahaya hidayah teranglah hati mereka dengan cahaya keluhuran begitu juga sahabat-sahabat yang lain sampai hari ini masih kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendengarkan kisah-kisah mulia Alhamdulillah inilah anugerah kenikmatan yang terbesar bagi kita muslimin mendengarkan kisah tauladan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam